Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah Wa la hawla wa la quwata illa billah Amma ba'duh Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kembali apa yang kita baca dan kita bahas dari kitab fikih Asmaul Husna. Insyaallah kita masuk pada pembahasan nama Allah Al-Ghalib An-Nasir Al-Ghalib Zat yang maha menang Yang tidak ada Yang bisa mengalahkannya An-Nasir Zat yang maha penolong mari kita langsung ikuti apa yang beliau sampaikan di sini. Waqad warada ismullah al-ghalib fi mawdi'in wahid min al-Qur'an. Nama Allah al-Ghalib hanya terdapat di satu tempat dalam Al-Qur'an itu pada firman Allah Ta'ala surat Yusuf ayat 21 Wallahu ghalibu ala amri Wallahu ghalibun ala amri Allah Subhanahu wa taala ghalibun ala amri selalu menguasai segala perkaranya Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun akan tapi kebanyakan manusia mereka tidak mengetahui. Nama Allah Ghalibun itu zat yang maha menguasai, maha menang. Wa warada ismuhu An-Nasir. Adapun nama Allah An-Nasir fi arba'ati mawadhi' ada di empat tempat yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala fa'lamu annallaha maulakum ketahuilah bahwa Allah itu adalah wali-wali kalian ni'mal maula wa ni'man nasir dan Allah adalah sebaik-baik pelindung dan Allah adalah sebaik-baik penolong wa kafa billahi nasira dan cukuplah Allah sebagai penolong wa'tasimu billahi wa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira dan cukuplah Rabbmu Allah hadiyan yang memberikan petunjuk nasira yang memberikan pertolongan Syekh Muhammad bin Shalal Al-Utsaimin ketika memberikan penjelasan ayat wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira di situ mengisyaratkan kepada kita bahwa musuh itu menghancurkan berusaha untuk menghancurkan kaum muslimin dengan dua cara. Yang pertama yaitu apa yang disebut dengan al-ghasfu al-fikri. Perang pemikiran. Yang perang pemikiran itu sasarannya adalah hancur luluhnya atau luluh lantaknya pemikiran kaum muslimin sehingga muslimin yang sudah mati pemikirannya muslimin yang menjadi mati pemikirannya sehingga ada orang yang mereka mengaku muslim tapi sama sekali tidak mengetahui tentang Islam. Ada orang yang mengaku muslim tapi pikirannya adalah barat yang kafir. Ada mengaku muslim bahkan ateis. Mengaku muslim sekuler mengaku muslim pikirannya adalah musyrikin dan seterusnya intinya tidak ada kehidupan lagi keislaman dalam hati dan pikirannya ini adalah di antara dampak al gosful fikri Tiap hari itu yang dibaca bukan Quran tapi Quran, Quran, Quran, Quran, Quran, Quran berita berita berita berita nah yang ininya isinya koran dan berita ini semuanya adalah berita-berita yang menyesatkan yang tidak yaitu berkaitan dengan ajaran Al-Qur'anul Karim, pemikiran-pemikiran yang merusak. Ah, ini akan dihadapi dengan hadian Allah yang akan memberikan petunjuk. Selama sekalian kaum muslimin benar-benar senantiasa berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah maka upaya mereka untuk menyesatkan muslimin sehebat apapun itu akan kandas total. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam ayat yang sholat pernah juga kita sampaikan ketika orang-orang kafir melakukan serangan kepada kaum muslimin dalam bentuk serangan-serangan pemikiran targetnya itu adalah membuat orang-orang Islam atau muslimin murtad yaitu meninggalkan agama mereka tapi apa kata Allah kaifa takfuruna wa tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasulu, wa ma yaqtasim billahi faqad hudiya ila sirati mustaqim Bagaimana kalian wahai kaum muslimin akan bisa dikafirkan oleh orang-orang kafir itu yang dengan segala makar yang mereka lakukan yang targetnya akan memurtadkan, mengkafirkan kalian. Bagaimana kalian akan bisa dikafirkan? Sedangkan kepada kalian selalu dibacakan ayat-ayat Allah Al-Quran. Wafikum Rasuluh dan di tengah-tengah kalian ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa mayyatasim billahi faqad hudiya ila sirati mustaqim. Barang siapa yang benar-benar berpegang teguh dengan Allah Dengan tali agama Allah Hatinya betul nyantol kepada Allah Dan pikirannya benar-benar berpegang teguh dengan petunjuk Allah Maka dia benar-benar akan senantiasa tertunjuki di atas jalan yang lurus. Dia tidak akan bisa dipermak, tidak akan bisa diprospek, tidak akan bisa digarap oleh orang-orang yang ingin memurtadkan dia dari Islam. Alias jualan orang-orang kafir itu akan ya ini terbengkelai, tidak laku karena muslimin betul-betul berpegang teguh dengan ajaran agamanya. Yang menjadi masalah itu adalah orang-orang yang mereka tidak belajar Islam dan tidak berpegang teguh dengan ajaran Islam. Itu yang menjadi yang kemudian menjadi sasaran pembunuhan pemikiran-pemikiran Islamnya sehingga Islamnya tinggal nama layab kominal eh, layab kominal Qurani ila rasmu wala minal islami ila ila ismu tidak tinggal Quran kecuali segala rumusan-rumusan tidak tinggal Islam kecuali tinggal namanya saja namanya Abu Bakar Muhammad Ali Osman tapi pikirannya semuanya sudah berganti dengan pikiran-pikiran rusak barat kafir Ah, selama muslimin itu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, maka semua dagang mereka tidak akan laku. Wa nasira dan cukuplah Allah menjadi penolong selama muslimin benar-benar mereka ini bersandar kepada Allah taala beriman dan bertakwa kepada Allah taala maka Allah akan tolong kaum muslimin sebagaimana Allah telah menolong kaum muslimin pada peperangan Badar. Allah akan menangkan dengan syarat benar-benar mereka adalah orang yang bersandar kepada Allah taala. Hidupnya adalah hidup yang berjalan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mari kemudian kita ikuti penjelasan makna al-ghalib dan makna an-nasir. Wal ghalib maknahu adapun nama Allah al-ghalib maknanya adalah alladhi yaf'alu ma yasha zat yang melakukan apapun yang Allah kendaki. Setiap apa yang Allah kendaki akan terwujud Tidak ada yang bisa menghalanginya La yakhlibuhu syai' Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menguasai dan mengalahkan Allah taala. Wala yaruddu hukmahu. Dan tidak ada yang bisa menolak hukumnya Allah taala wala yaruddu hukmauratun dan tidak ada orang bisa menolak hukuman Allah orang yang pengen menolak tidak ada yang sanggup untuk menolak hukum Allah Subhanahu wa taala wala yamliku ahadun radda ma qadha tidak ada yang kuasa untuk menolak takdir takdir Allah taala au mana ama Allah atau menahan apa yang Allah kendaki terjadi ini Al-Ghalib. Artinya Allah selalu akan memenangkan perkara Tidak pernah terkalahkan Tidak ada yang bisa menghambat Tidak ada yang bisa menelikung Semua apa yang Allah kendaki Pasti akan terjadi dan terwujud Allah Al-Ghalib Yang selalu memenangkan perkara Qala Al-Qurtubi Rahimahullah Ta'ala Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan fayajibu ala kulli mukallaf wajib bagi setiap orang yang mereka telah dewasa mukallaf terbebani dengan syariat telah matang pemikirannya Ayat lama anna Allah subhanahu wa ta'ala wal ghalib alal itlaq untuk mengetahui sebuah keharusan seorang muslim yang dewasa, yang mukallaf untuk mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu al-ghalib secara mutlak artinya Allah zat yang maha menang tidak ada yang bisa mengalahkan siapapun dari arah manapun Allah senantiasa ghalib memenangkan perkara menguasai perkara faman tamassaka bi fawal ghalib barang siapa yang berpegang teguh dengan ajaran Allah dan dia betul-betul berpegang teguh dengan Allah ini hatinya betul-betul nyantal bergantung kepada Allah hatinya nyantalnya kepada Allah jalannya berjalan di atas jalan Allah Ta'ala pasti dia itu akan menang pasti dia akan menang walau anna jami'a man fil ardi talib Walaupun semua penduduk bumi berusaha untuk mengalahkan dan menyerang dan membinasakan orang yang berpegang teguh dengan Allah, hati dan jalan hidupnya pasti akan menang. Qala ta'ala Allah mengatakan kataballahu la ana wa Allah telah membuat ketetapan bahwa benar-benar aku dan rasulku itu pasti akan memenangkan perkara. Kisah-kisah yang telah Allah sebutkan tentang para nabi dan para rasul selalu berakhir dengan kancuran para musuhnya yang memusuhi Nabi dan Rasul. Kaumnya Nuh dihancurkan oleh Allah dengan datangnya banjir yang tidak bisa seorang pun menyelamatkan diri dari datangnya banjir yang Allah datangkan. Kemudian Firaun berakhir dengan dibinasakan Allah di lautan yang tidak bisa menolak ketentuan dan ketetapan Allah ngeletak dia nggak bisa ini menghadapi ketentuan Allah Taala Korun yang sambong dan angkuh dia berakhir dengan dibinasakan Allah ditelan oleh perut bumi semua harta kekayaannya bersamanya dan gak bisa menolak. Kaum Ad dan kaum Samud berakhir dengan dibinasakan Allah dengan gempa yang meluluh lantakkan mereka dan angin yang bertiup tujuh eh, delapan hari tujuh malam angin bertiup delapan hari tujuh malam kita mendapatkan angin puting beliung setengah jam saja maut-maut sak jombor bisa berantakan semuanya apalagi ini tujuh malam eh, delapan hari tujuh malam sehingga tidak tersisa kehidupan pada mereka bagaimana Allah hancurkan kaumnya Lut Semuanya berakhir dengan kebinasaan, kekalahan dan kemenangan ada pada Allah dan Rasulnya. Waman a'radha 'anillah wa tamassaka bi ghairi kana makhluban. Barang siapa yang dia berpaling dari Allah dan berpegang teguh kepada selain Allah, karena makhluban dia itu akan terkalahkan termasuk kaum muslimin kaum muslimin kalahnya itu bukan karena musuhnya kuat hebat tapi faktor utama kalahnya muslimin adalah rapuhnya muslimin berkaitan dengan agamanya dan tidak berpegang teguhnya muslimin dengan agamanya kualitasnya kualitas buih dan rapuh dalam berpegang teguh dengan agamanya penuh dengan penyimpangan-penyimpangan apa yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang juga telah kita sampaikan insyaallah yushiku an tada'a alikumul umam kama tada'al akalatu illa qas'atiha umat ini akan menjadi barang rebutan bangsa-bangsa kufar seperti orang yang mengundang teman-temannya memperebutkan makanan di meja hidangan sehingga para sahabat tanya ya Rasulullah amin kilatin nahnu yauma idin Hari itu apa jumlah kita sedikit ya Rasulullah kok jadi rebutan bancaan orang-orang kafir Kata Nabi, bal antum yauma idin kathirun. Kalian jumlahnya sangat banyak. Itu dari sisi kuantitas, tapi kalau kualitas, walakinakum husaun ka husaisil, kamu kayak buih. Kamu kualitasnya kayak buih tidak ada bobotnya, tidak ada kualitasnya. Yang Allah Subhanahu wa taala mencabut rasa takut dari hati para musuh kepada kalian dan Allah memasukkan ke hati kalian penyakit wahn. Kalau di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bapak sekalian, Para musuh itu ketika mendengar kedatangan Nabi dan para sahabat sudah gemeter sebulan sebelum kedatangan Nabi dan para sahabat. Adapun sekarang ini kaum muslimin yang kepoyoh-poyoh ngertes kepoyoh-poyoh kepoyoh-poyoh kencing di celana gemeter melihat kekuatan kufar sehingga banyak muslimin yang menjilat orang-orang kafir menjadi penjilat tungkak-tungkaknya dijilati sehingga mencari kemuliaan dengan lengket kepada orang kafir sehingga menjadi bahan ketawaan dan tidak ada orang kafir yang gemeter dengan muslimin. Zaman dulu bagaimana orang kafir tidak gemeter dengan muslimin? Canggih-canggih, canggih mentalnya, canggih juga keterampilannya. Bapak sekalian, dari sisi mental muslimin mentalnya itu mental kampung akhirat. Yang dicari itu adalah jurusan akhirat. Sehingga semakin cepat nyampe ke akhirat itu semakin yang diinginkan. Dan untuk sampai ke akhirat pintunya apa? Kematian. Maka kata Khalid bin Walid Ketika datang dengan pasukan muslimin Jenderal Khalid apa katanya? Jitu bi yuhibbunal mauta kama tuhibbunal haya. Kami datang dengan satu kaum yang kecintaannya kepada kematian seperti kecintaan kalian kepada kehidupan. Bagaimana tidak membuat musuh itu gemeter? Dia yaitu peperangan atau yang mereka lakukan dalam di tengah-tengah peperangan itu kalau dia sampai mati itu yang mereka inginkan bukan bunuh diri bukan kemudian dia yaitu mati konyol tapi mentalnya itu mental bawaannya itu adalah kematian itu yang dicari kemudian mereka pun adalah para pakar, para pakar. Kekuatannya itu hebat-hebat. Mas sekalian, orang-orang Ansor itu kalau sudah kalau peperangan itu sudah terlatih ratusan tahun. Dulu Ansor Khosrat, orang Ansor suku Aus, suku Khosrat dan kobilah-kobilah yang ada di Madinah itu sudah puluhan atau bahkan mungkin ratusan tahun itu selalu perang kobila Hukum yang sering tersulut perang kobila Ah, ketika datang Islam, mereka disatukan hatinya oleh iman. Sehingga Allah katakan, "Wadhkuru nikmatallahi 'alaikum." id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'mati ikhwanan Ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian saat kalian dulu itu dalam keadaan adaan bermusuh-musuhan gelut terus sering tersulut peperangan terus antar kabilah ada kampung-kampung yang hobinya itu gelut terus. Sehingga ada masalah dikit perang antar kampung, perang antar ini Wabilah ah, Ini mereka seperti itu dulu Dan itu berlangsung bertahun-tahun Sudah warisan kakek moyang mereka Kemudian ketika datang Nabi Fa'allafa baina qulubikum Fasbahtum binikmati ikhwanan Lalu kalian disaudarakan oleh Allah Ta'ala Dengan iman Hati kalian jadi, jadi menyatu Kalian hidup bersaudara Itu adalah bagian daripada kenikmatan Yang Allah berikan pada kaum Ansar Yang hatinya menyatu Dengan ikatan iman dan ikatan Islam Maka ketika kaum muhajirin dan ansor membangkitkan semangat hizbiyah maka disikat habis oleh Nabi pernah ada masalah antara muhajirin dan ansor kemudian muhajirin orang ansor pun berteriak ya ansor yang muhajirin juga begitu wahai muhajir ya muhajirin dibangkitkan semangat mobilah semangat kesukuan semangat kelompok apa kata Nabi? Da'awal jahiliyah muntinah. Ini seruan-seruan jahiliyah bau busuk. Ketika kita telah disatukan dengan Islam, lalu kita kembali ke, ke, ke kebanggaan jahiliyah, kabilah, suku. Ini adalah perbuatan jahiliyah. Muntinah barang posok bau busuk sehingga seorang muslim itu telah dimuliakan Allah dengan imannya, dengan Islamnya, ikatannya ikatan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bukan ikatan-ikatan yang lainnya. Sehingga kebanggaan yang tidak yang semangatnya bukan semangat Islam, ini adalah kebanggaan jahiliyah kebanggaan jadi orang jombor, jomborisme. Ini adalah kebanggaan jahiliyah. Apanya yang dibanggakan? Jembatan layangnya. Yang lain kita banggakan itu adalah keislaman kita yang akan bermanfaat dunia dan akhirat. Semua ikatan-ikatan yang bukan karena Islam itu akan berubah menjadi permusuhan kelak di yaumul qiyamah. Apa kata Allah? Al-akhillau yauma idin ba'dhum li ba'din aduwwan muttaqin. Al-akhillau Orang-orang yang mereka dulu bersahabat karib berkonco kental ketika di dunia itu akan berubah menjadi permusuhan kecuali orang yang mereka membangun persaudaranya di atas ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Ini yang akan awet sampai kelak dari kiamat. Bahkan hubungan nasab itu kalah dengan hubungan akidah. Ketika Nabiullah Nuh menghadapi anaknya yang tidak mau ikut naik kapal sehingga dia seru anaknya ya Allah anakku anakku ya Allah kata Allah laisa min ahlik ya no, dia bukan keluargamu dia amalnya itu ghairu saleh amalnya tidak saleh sehingga hubungan kekeluargaan itu akan bisa terputus ketika hatinya tidak ada ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Ta'ala ini adalah ikatan yang hakiki, ikatan dunia akhirat. Bahkan di perang Badar, di perang Badar ada orang tua yang harus berhadapan dengan anak, ada anak yang harus berhadapan dengan orang tua, ada saudara yang menghadapi saudaranya sendiri. Dan yang memisahkan itu adalah Islam keislaman dan kekafiran mereka. Mas kalian wa bi rabbika hadiyan wa Kalau muslimin itu berada dalam petunjuk Allah, maka upaya penyesatan sehebat apapun itu tidak akan mempan dan tidak akan laku. Dagangan-dagangan orang kafir itu akan kukut, bangkrut, dia tidak akan laku terjual itu ketika muslimin betul dia berpegang teguh dengan petunjuk Allah Ta'ala dan kemenangan selalu akan menyertai muslimin Mas kalian kekalahan itu selalu bersama dengan yaitu lemahnya hati muslimin dalam berpegang teguh kepada Allah dan lemahnya muslimin dalam menetapi jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah sering kita contohkan Contohnya adalah perang Uhud dan perang Hunin. Keduanya itu adalah contoh penyimpangan yang membawa kepada yaitu kekalahan penyimpangan akidah dan penyimpangan itiba Karena poros kekuatan muslim itu pada akidah dan itiba Pada la ilaha illallah dan pada Muhammad Rasulullah syadat Tauhid dan syadat Rasul syadat Tauhid itu membuat hatinya itu total Bergantung mutlak kepada Allah Ta'ala dan sadar Rasul menjadikan hidupnya itu total berusaha untuk mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di perang Hunain muslimin sebagian muslimin yang kebanyakan masih mualaf apa yang mereka rasakan, yang mereka ucapkan kita tidak akan terkalahkan dengan jumlah yang banyak. Kita jumlah kita besar. Perang Hunain itu, Bapak sekalian, jumlah muslimin sekitar 13 ribu. Jumlah orang kafir suku Hawasin yang di lembah Hunain hanya 3 ribuan. Telulah sewu, ngeruyuk telungewu Itu tinggal diulek gitu gitu. Tapi ternyata Allah memberikan pelajaran jumlah yang banyak ini tidak memberikan dampak apapun. Wa yauma Hunain id a'jabatkum kasratukum dan pada hari perang Hunin, ketika kalian berbangga dengan jumlah yang banyak ternyata jumlah yang banyak itu tidak memberikan manfaat apapun bagi Anda. Kalau kita ini hanya berpikir mayoritas, mayoritas, mayoritas, sekalian, ake-akean jumlah, tapi nggak pernah berpikir kualitas, itu nanti nasibnya kayak begini nih. Banyak tetapi kualitasnya untuk sehingga dia hanya mengalir ikut aliran yang ada. Dia bukan menentukan tapi ditentukan. Berapa gelintir tapi berkualitas. Oh, itu akan menyetir sekian banyak orang walaupun mereka mayoritas. Dan itu yang ada dalam pemandangan pada kenyataan kehidupan sebagian besar kaum muslimin. Di mana letak kesalahannya ikhwan pada perang Hunain? Letak salahnya di mana? hatinya lalai dia tidak bergantung kepada Allah tapi menggantungkan kepada jumlah yang banyak ini salah menggantungkan hati salah menyandarkan harusnya tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala ini pelajaran pertama pelajaran perang Uhud Bapak sekalian adalah kecerobohan muslimin yaitu kaum muslimin yang menyelisih wasiat Nabi. Pasukan pemanah yang diwasiatkan Nabi yang diletakkan di bukit Uhud jangan turun kalian melihat kami menang atau kalah. Jangan turun walaupun kalian melihat kami dipatok-patok burung. Wasiat ini terabaikan oleh mereka ketika episode yang pertama sudah kelihatan menang pasukan musuh pun sudah mulai mundur muslimin yang di bawah sudah mulai mengumpulkan konimah yang di atas itu sebagian kemecer ikut bergabung pengen mengumpulkan konimah diingatkan sang panglima apa kalian lupa dengan wasiat Nabi Rasul Jangan turun nekat Sampai kira-kira tinggal sepuluhan orang Mayoritas turun Jenderal Khalid bin Walid yang waktu itu masih berada di pasukan kufar melihat fenomena ini maka balik lagi lewat bukit Uhud menguasai dan menghajar kaum muslimin. Jadilah insiden Uhud yang sangat menyedihkan Nabi yang membawa sampai pada 70 suada Uhud. Termasuk paman tercinta dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Sampai mereka muslimin terheran-heran. Anna hadha kok bisa begini apa kata Allah? Huwa min indi angkusikum. Itu karena akibat ulah kalian sendiri. Alias karena kesalahan kalian. Ini dua faktor yang sangat penting menentukan kemenangan dan kekalahan. Akidah dan itibak menentukan kemenangan dan rusaknya akidah dan rusaknya itibak menentukan kekalahan. Wan Nasir Adapun nama Allah An Nasir maknau maknanya adalah Adapun nama Allah An-Nasir maknanya adalah alladzi tawalla nasra ibadihi wa takaffala bi ta'idi awliyaihi wattifai anhum wa nasru la yakunu illa minhu wa la yatahaqqaqu illa bimannihi fal mansur man nasarahu Allah id la nasira lil ibad siwahu wa la hafidha lahum illa huwa Adapun as'an nasir maknanya adalah Allah ditawalla nasra ibadi zat yang yaitu memberikan pertolongan kepada hambanya ya dat yang senantiasa yaitu memenangkan hambanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan menjamin wa takaffala bi ta'idi dan senantiasa memberikan dukungan pembelaan kepada wali-wali Allah anhum dan senantiasa menolak segala mara bahaya yang akan menimpa kepada wali-wali Allah wan nasru dan pertolongan itu tidak akan terwujud kecuali pertolongan dari Allah taala dan tidak akan terrealisasi kecuali dengan nikmat pemberian Allah taala fal mansur orang yang tertolong adalah manasrahullah yang ditolong oleh Allah it La nasira lil ibad siwa sehingga tidak ada penolong bagi hamba kecuali Allah wala hafidhalam illa huwa dan tidak ada penjaga kecuali Allah taala. Sehingga Allah katakan dalam ayat Waman nasru illa min indillah Al-azizil hakim Dan tidak ada pertolongan Kecuali di sisi Allah Al-aziz al-hakim Iyang surukumullah Fala ghalibalakum Kalau Allah menolong kalian Tidak ada yang bisa mengalahkan kalian wa yahdulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di kalau Allah menghinakan kalian siapa yang akan bisa menolong kalian dari setelah Allah Subhanahu wa taala ini semuanya adalah menunjukkan bagaimana Allah memberikan pertolongan pada mukminin yang menentukan pertolongan yang akan memberikan kehinaan wa kana haqqan alaina nasrul mukminin dan menjadi kewajiban Allah memberikan pertolongan kepada kaum mukminin. Bapak sekalian, Waqad dzakara Allah Subhanahu wa taala fi mawadhi'in adidah min al-Qur'anil Karim minnatau ala anbiya'ihi wa awliya'ihi binasri nasri wa ta'yid. Allah menyebutkan di banyak tempat dari dalam Al-Qur'an tentang kenikmatan kepada para nabi dan para walinya dengan memberikan pertolongan dan dukungan-dukungan inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayati dunya wa yawma yakumul ashhad kami Allah benar-benar akan menolong para rasul kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan kehidupan saat mereka nanti tegak para saksi yaitu di yaumul kiamah kelak selalu tertolong selalu tertolong Sekalian, yang perlu kita pahami Hakikat kemenangan itu harus dipegang dulu. Apa itu hakikat kemenangan? Hakikat kemenangan itu apabila orang sampai matinya bisa istiqomah di atas al-haq, itu hakikat kemenangan walaupun terbunuh. Walaupun terbunuh. Karena keterbunuhan dia di atas petunjuk, di atas Islam, itu akan mengantarkan ke surga yang merupakan kemenangan hakiki. Ketika ada sahabat yang tertusuk senjata atau dia terkena tusukan senjata musuh, apa katanya? Fustu, fustu, apa artinya? Aku sukses. Aku sukses. Terbunuh kok sukses? Iya. Karena dia terbunuh di jalan Allah dan akan segera meraih surga. Ini hakikat kesuksesan. Adapun tetap hidup tapi harus menggadaikan agama ini hakikat kalah total kalah total Karena dia hanya akan menjadi jongos. Akan menjadi jongos. Dia hanya akan menjadi orang yang dihinakan oleh orang yang mereka itu membayarnya. Orang yang mereka hidup karena limpahan harta dibeli oleh orang lain, ini akan hidup terhina. Dia tidak akan punya isah dia akan tunduk patuh kepada yang membayar. Tapi beda dengan orang mereka punya isa. Sehingga hakikat sukses itu mesti difahami dulu Yaitu orang yang tetap konsisten sampai matinya Di atas al-haq Di atas kebenaran Itulah hakikat kemenangan sukses Yang diberikan oleh Allah kepada seorang Sehingga para Nabiullah alaihissalatu wassalam semua mereka dikatakan sukses dalam berdakwah dan diantara mereka itu ada yang terbunuh ada yang matinya dibunuh tapi mereka sukses maka ini perlu difahami dulu apa itu orang yang dikatakan mansurun tertolong kemudian wa akhbara annahum la yatlubuna nasrahum illa minhu wa yalja'una linailihi illa ilayhi dan Allah menghabarkan para wali-wali Allah itu mereka tidak mencari pertolongan kecuali dari Allah Ta'ala Tidak menyandarkan untuk mendapatkannya kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga ucapan setiap mukminin, nabi, para sahabat, para rasul Mereka dalam mengucapkan anta maulana fangsurna alal qawmil kafirin di antara ucapan Nabi dalam doanya Ya Allah engkau adalah wali kami tolonglah kami dari kaum yang kafir sehingga menyandarkan mencari pertolongan dan persandarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Adapun Allah juga menghabarkan annal kufar la nasralahum. Adapun orang kafir mereka tidak ada yang bisa menolong mereka. Famal ladina kafaru fau'adzibuhum adzaban syadidan fid dunya wal akhirah wa malahum min nasirin. Adapun orang kafir akan kami azab mereka di dunia. Di antara azab dunia adalah mereka akan dipenggal, dipotong oleh muslimin dalam peperangan-peperangan mereka dan tidak ada yang bisa menolong. Muslimin serba baik keadaannya di dunia dan di akhirat. Saatnya ketika dalam peperangan muslim mengalami yaitu luka-luka kata Allah apa? Fa'in taklamu Kalau kalian tuh terluka pedih Mereka pun juga terluka pedih Tapi apa kata Allah Tarjuna mala yarjun Ini yang penting Kalian punya harapan di sisi Allah Yang mereka tidak punya harapan apa-apa di sisi Allah Ta'ala Mas kalian Ketika kita ini menjadi muslim apalagi muslim yang berusaha untuk senantiasa berdakwah itu kadang-kadang capek hartanya, capek tenaganya, capek yaitu waktunya habis, sibuk sehingga capek-capek lelah. Kalau kita ini lelah, Orang kafir, ahli maksiat, orang yang menyimpang itu juga capek dan lelah. Ahli maksiat itu capek enggak? Orang pacaran capek dia. Capek, pegel-pegel, keju-keju. Capek. Orang bermaksiat pun capek. Kalau anda merasa capek wahai muslimin dengan ibadah anda, ketaatan anda, dengan dakwah anda, dengan apa anda lakukan, mereka itu juga capek. Jangan dibilang nggak capek. Tapi bedanya tarjuna mala yarjun kalian punya harapan di sisi Allah Taala mereka nggak punya harapan apa-apa capeknya kita, tetesan keringatnya kita, habisnya waktu kita, itu semuanya akan dibeli oleh Allah Ta'ala. Karena itu barang dagangan kita kepada Allah Ta'ala. Tapi mereka, syaitan yang akan membeli, semakin dibelesekan ke dalam jahanam. Sehingga seorang muslim mesti dia ya ini berbangga ketika dia senantiasa berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala dan sekalian ya, yang diingatkan kepada kita oleh Syekhul Islam beliau mengatakan begini wahaitsu dhahara al-kuffar fa inna ma dhaqa li dhunubil muslimin allati aujabat naqsu imanihim ketika orang-orang kafir itu memenangkan menguasai kaum muslimin sesungguhnya itu disebabkan oleh dosa-dosa kaum muslimin yang iman mereka itu menjadi berkurang seberapa kadar kekurangan kaum muslimin dalam iman mereka dia akan dikuasai oleh orang-orang kafir summa idza tabu bitakmili imanihim Kemudian ketika mereka bertaubat dengan menyempurnakan imannya, memperbau, memperbaiki agamanya, kembali kepada tauhidnya, kembali kepada sunnahnya. Nasarahumullah. Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka. Apa kata Allah? Wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa hina, jangan kalian sedih. Kalian itu a'launa. Kalian itu lebih tinggi, lebih hebat. Kapan itu? In kuntum mu'minin jika kalian itu betul-betul orang-orang mukmin. Syaratnya itu in kuntum mu'minin. Kalau kemudian kita mau melihat kenyataan, Kok kita ini mukminin tapi kok kita ini kalahan? Ayatnya yang salah atau bagaimana ini? Katanya ayatnya mukminin tinggi, menang, selalu menang, menang, menang. Kok kita sekarang kalahan dan terhina? Pertanyaannya, memangnya kamu betul-betul sedang mewujudkan iman? Lihat kalau pas azan kemana muslimin? Kemana muslimin? Apakah dia lalu berbondong-bondong menjejali masjid-masjid? Lihat ketika Allah perintahkan kita Apakah kita selalu segera menyambut seruan-seruan Allah Ataukah kita justru menjadi para pendurhaka Allah Dalam banyak perkara dalam kehidupan kita sehingga bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kata Al Imam Ibnu Al Qayyim beliau mengatakan ketika menerangkan ayat walladzina jahatu fina lanahtiyanahum subulana wa inallaha lama al muhsinin barang siapa yang mereka bersungguh-sungguh di jalan kami akan kami berikan petunjuk mereka ke jalan-jalan kami sesungguhnya Allah senantiasa benar-benar bersama dengan orang berbuat baik Allah subhanahu al-hidayah bil jihad Allah mengkaitkan antara hidayah dengan jihad apa maksudnya fa'akmalun nasi hidayatan a'zamuhum jihadan. Orang yang paling sempurna hidayahnya Itu yang paling besar jihadnya Semakin dia memiliki kesungguhan yang besar, yang kuat Hidayahnya semakin sempurna Wa afradal jihad Jihadun nafs Wa jihadul hawa Wa jihadul syaitan Wa jihadul dunya Jihad yang paling wajib itu pertama jihad melawan diri kita, jihad melawan hawa nafsu kita, jihad melawan syaitan, jihad melawan masalah urusan dunia. Faman jahada hadil arba'ah fillah hadahullahu sabila ridha'ul al-musilah ila jannati. Barang siapa yang dia berjihad di empat perkara ini, jihad pada dirinya, hawa nafsunya, syaitan dan dunia, dia bisa menaklukkan ini semuanya sehingga benar-benar di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Allah akan memberikan hidayah menuntun ke jalan keridhaan Allah yang akan menyampaikan ke surganya. Waman tarakal jihad barang siapa dia meninggalkan jihad sehingga dia ditaklukkan oleh hawa nafsunya ditaklukkan oleh syaitan dikuasai oleh dunianya fatahu minal huda petunjuk itu akan hilang dari dia hatinya itu lengket kepada dunia dengan lengket yang sangat kuat Orang ini pasti hidayahnya lemah selemah-lemahnya. Pengajian gak mau, gak dapat duit di pengajian, gak dapat duit. Sehingga sangat lemah hidayahnya akan sangat lemah. Akan melemah sholatnya, melemah ketaatannya, menguat kemaksiatannya. Orang yang dikuasai oleh dunia, dikuasai oleh syaitan, hidayahnya melemah hidayah ilmu maupun hidayah amalnya melemah yang paling kuat ilmunya, yang paling kuat amalnya, yang paling semangat, yang paling besar jihadnya. Kesungguhannya untuk menguasai dirinya dan menaklukkan syaitan dan fitnah dunianya. Sehingga waman tarakal jihad fatau minal huda bihasabi ma'attala minal jihad. Barang siapa meninggalkan jihad yakni akan kehilangan petunjuk sesuai dengan kadar hilangnya jihad dari dirinya berkurangnya kadar jihad berkurangnya kadar hidayah menguatnya semangat jihad menguatnya semangat ah, bertambahnya kekuatan hidayah maka kekalahan muslimin maka kata beliau pula faina faida dhafal iman faida dhafal iman sara li aduhim alaihim minasabil bihasabi manaqasa min imanihim apabila iman itu melemah maka musuh itu akan punya jalan untuk menguasai muslimin sesuai dengan kadar kelemahannya itu ibaratnya nyengapunten sekalian muslimin itu kalau imannya bolong segini itu berarti musuh punya jalan untuk masuk menguasai muslimin sesuai dengan bolongnya iman sampai imannya rusak akan dikuasai total oleh orang kafir ketika dia imannya sempurna orang kafir nggak punya celah jalan untuk menguasai yaitu kaum muslimin Sesuai dengan kadar berkurangnya dia berjalan dan petunjuk, musuh akan yaitu masuki mengalahkan dia. Hada inilah ونسأل الله الكريم أن يصلح أحوال المسلمين وأن شر أعدائهم Kita minta kepada Allah agar Allah memperbaiki keadaan kaum muslimin, menegakkan Eh, kemudian itu menjadikan jeleknya orang para musuh-musuh muslimin dan agar Allah ayah fadha alal muslimin memberikan penjagaan kepada kaum muslimin memberikan keamanan kepada ini kaum mukminin dengan imannya wa yaqufa ba'salladzi kafaru dan menahan dari berbagai macam ini uh, kejahatan orang-orang kafir Mudah-mudahan Allah memberikan barokahnya kepada kita semuanya. Kita cuma sekian buat kalian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.